Mudah-mudahan apa yang dihajankan oleh beliau Syekh Abdullah Fikih mudah-mudahan dan keluarga besar beliau serta seluruh santri yang ada di pondok pesantren ini hajat-hajat para masyayikh yang telah yang kita holi di hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah dan kita semuanya mendapat berkah mereka zahiran wa batina amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Allah meringankan beban beliau dan mudah-mudahan putra-putra beliau dapat meneruskan apa yang menjadi keinginan dan hajat beliau serta seluruh alumni yang ada dari tempat ini bisa menggembirakan hati beliau hingga beliau merasa tenang senang dan tenteram Ya Rab, Ya Allah sembuhkan penyakit beliau dan penyakit kami Serta seluruh keluarga-keluarga kami yang lagi sakit Ya Arhamar Rahimin Serta para ulama-ulama di saat ini yang lagi sakit Ya Rab, sembuhkan Banyak dari para ulama kami Ya Arhamar Rahimin Yang saat ini beliau-beliau lagi mengalami Ya Rab Beban yang berat Karena zaman seperti ini Karena keadaan zaman seperti ini ya Rabb. Panjangkan umur beliau-beliau ya Rabbal Alamin. Karena karena beliau-beliau lah ya Rabb kami bisa merasa tenang dan aman. Ya Arhamar Rahimin. Begitu pula para kiai kami yang ada di samping-samping kami. Dan putera-putera beliau yang berada di tempat ini pula. Sungguh beruntung kita bisa kumpul bersama orang-orang yang diridhai Allah. Orang-orang yang dikatakan simahum fi wujuhihim min azharis sujud. Kita untung berkumpul bersama para habaib dan para kiai di tempat ini. Karena memandang wajah beliau ibadah bagi kita. Memandang wajah-wajah beliau meningkatkan iman dan takwa kita memandang wajah-wajah beliau menggembirakan hati kita. Sungguh saya rindu dengan pondok langitan ini. Berapa tahun yang lalu saya bersama pernah di tempat ini. Beliau dalam keadaan sehat. Dan sebetulnya saya sendiri dalam keadaan sakit. Yang tidak boleh sebetulnya banyak gerak dan tidak boleh pula kita ini pergi perjalanan jauh. Tetapi saya minta kepada Allah ya Rabb. Berilah saya kemudahan bisa memandang wajah walimu. Wajah orang yang saya cintai, Syekhana Abdullah Faqih. Ya Arhamar Rahimin. Tadi saya gembira bisa berjumpa beliau. Mudah-mudahan saya mendapatkan asrar beliau. Mendapatkan apa yang didapatkan beliau. Alhamdulillah untung jenengan sedaya niki kebejan. Bejane bejo menungso ten urip ten donya nggih kumpul kalih para kiai, para ulama. Zaman niki bapak-bapak lan ibu-ibu mang titipaken putra-putri jenengan ten pondok-pondok pesantren. Niku panggilan-panggilan sing ajeng ngamalaken insyaallah putra-putri jenengan sedaya. Jangan memikir tentang dunia, Dunia ini nanti akan diberikan kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Dunia bukan milik orang-orang yang cinta dengan dunia. Dunia adalah milik orang-orang yang dicintai Allah dan menyintai Allah. Orang-orang yang yahdum Allah, Orang-orang yahdum ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang akan mendapatkan dunia. Dunia akan menjadi khodam Mereka. Rasulullah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan rahmat khusus. Rahmat Allah diberikan kepada siapapun. Orang yang baik maupun yang tidak baik. Tetapi manusia-manusia kados jenengan niki termasuk mukmin khusus Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam buku maulidnya beliau mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khuwasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin nek boten mukmin-mukmin khusus boten mungkin kempal kados ngeten Nek boten mukmin mukmin khusus boten mungkin nitipaken putra putri ten pondok pesantren. Akhir zaman niki pondok-pondok pesantren dianggap tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Manusia lebih mementingkan ilmu-ilmu duniawi daripada ilmu ukhrawi. Mereka lebih takut ditinggal tentang dunia tetapi mereka tidak takut dengan tempat yang abadi di akhirah nanti. Banyak manusia lebih mementingkan tentang ilmu-ilmu dunia. Bahkan mereka mengeluarkan harta yang besar Dinani napa nyakolah ke putra-putri khusus untuk ilmu-ilmu duniawi. Kata tiang-tiang gadah ilmu profesor, doktor, tetapi dia tidak bisa mengaji. Banyak manusia mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu duniawi, tetapi tidak kenal pada para kiai dan ulama, tidak kenal kepada Rasul. Sungguh merugi orang yang untung Walaupun seumur hidup tidak memiliki sesuatu apapun. Tetapi di dalam hatinya masih ada mahabbah kepada para aulia. Mahabbah kepada ulama. Ini manusia yang paling untung. Bukan manusia yang beruntung. Mereka yang mempunyai rumah tingkat sekian. Mempunyai harta deposito. Atau deposit di bank sekian. Tidak. Yang untung adalah manusia yang di dalam hatinya masih ada kecintaan kepada para aulia, kecintaan kepada para ulama, di situ nanti mereka akan selamat, akan dituntun oleh Allah bibarkat aulia Allah menuju ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Habibana Ali salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Subhanallah. jenengan mandeng para kiai nggih para romo kiai mempunyai guru terus mutasasil sampai ke Rasulullah mempunyai ikatan sampai terus anbulan anbulan anbulan anbulan sampai ke Rasul dikatakan Habib Ali bakit man ra'ahum au ra'a man ra'ahum bejone bejo menungso sing ningali para kiai nggih jenengan mboten mungkin mungkin mboten pernah ningali Wal, misalnya saya punya ayah Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf di Solo. Tetapi jenengan ningali kula kados ningali bapak kula. Lan ningali bapak kula terus sampai sampai sampai sampai ke Rasul. Begitu pula para kiai, Syekhana mudah-mudahan diberi kesehatan dan panjang umur Abdullah Faqih. Ningali beliau seperti melihat orang tua beliau, melihat guru-guru beliau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nikmat. Bahkan man ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Wali-waliullah luar biasa. I'rifil haq lahlil haq wasluk ma'ahum. Tetes monggo kula ajak-ajak ten mriki sedaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum memondokkan putra-putrinya, pondokkan mereka. Niki luwih selamat. Selamat dan pasti selamat karena di pondok pasti diajar hal-hal yang baik. Sak elek-eleke wong pondok ki cik luwih timbang wong sing ning jaba ora sekolah blas. Kata tiang niki paling ku nek mondok bib, tiang nek mondok paling ku gedene dadi paling mudin apa kiai niku tok bib boten manfaat. Sopo sing ngomong? Al Habib Umar bin Hafid niku yang baru datang beliau kemarin di Jakarta Mboten pernah sekolah di perguruan-perguruan tinggi yang tentang ekonomi, tentang opo, mboten pernah. Kali guru-guru beliau di Hadramut, kali guru-guru beliau di Mekah, di Medina, di Jeddah. Beliau nggih kula tanglet, kula tinggali, kula niki nggih heran. Beliau niku nyekel paspor ngomong niki mungkin jarang sekali paspor. Tetapi keliling seluruh dunia. Nek ten pesawat kula ten buri nggih. Beliau di depan. Gara-gara napa? Napa termasuk anu? Mboten karena dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah semua pesawat pun jadi kodami. Ini betul percaya? Contoh nih, mawon contoh sing paling gampil. Kula niki ke sandali wali, Habib Umar niku. Nyekelke sandale tok. dan budi budi kula dihormat sandal Ini bukan termasuk profesor, doktor, ahli otak apa ahli buatan. Ahli fikih, ahli ilmu tasawuf, ahli niki ini. Niku para kiai. Dadi sampun wedi. kita ten pondok mengki anak kula be paling nyepeda ngonda. Bicycle niku tok. Mudeng bahasa Inggris sepeda ngonda bicycle. Bicycle iki nganggo sikil ngono maksudnya. Paling ku kon ngontel kon mimpin tahlil rono tahlil ini entuk amplop sithik Ini mboten niatnya wong mondok. Orang mondok itu bukan niat seperti itu. Orang mondok itu niatnya tolabul ilim mencari ilmu supaya manfaat. Barang siapa yang ingin dunia fa'alaihi bil ilim. Barang siapa ingin akhirat fa'alaihi bil ilim. Wong sandali wong ilmu bila luar biasa. Ngapun Ngapunten ngapun ngapunten. Sandal Bapak Bupati karo sandali kiai. Walaupun larang dari bupati regoni limang miliar sandali. Pak Kiai sandal japit selen. Si si si cicu. Iku tak gawake sing dari kiai sing disambut sandal sik. Sing selen niku. Niki sandal sinden, Niki sandal Mbah kiai. Uh, Masya Allah moga-moga. moga. Sandalnya pun ditotot dijaga, di lah, sing jogong pirong sandal selen memang. Sandali Bu Marti diculke, paling sejaga ajudan sidi siji kuwi tok. kalau ngidul gresekan ngono Bukan kita menghinakan Bupati. Maksud saya, nek Bupati cedak karo kiai engko dadi-dadi terangkat juga kaya sandal kuwi mau. Dadi wong-wong sing sodron-sodron mudeng sodron. Ilmu randuwe kabeh randuwe nyedak karo kiai enggak, insyaallah terangkat. Setidak-tidaknya memandang wajah beliau, insyaallah untuk ilmune. Mandengan ini tak wala. Ngaji ora iso kabeh lungguh madeg mereka menteleng mana delok terus. Mulai alhamdulillah Gusti, mudah-mudahan kula angsal Insya Insyaallah ento. orang enak sing sulit, tapi husnudan. dan kalau kiai ayu rapra husnudzon Kalau pondok pesantren orang husnudan. Wong pondok pesantren ini malah nek bayar telat. Kadang nggae anak 5 10 titip ke pondok kabeh Mbah Yai nyuwun ngapunten nggih. Niki putra kula gangsal kula titipaken jenengan sedaya. Kajengi dados tiyang saleh-saleha. Tapi kula ngapunten iki kula mboten kathah harta. Nggae 5 lho. Terus mulih nggae 5 neh. Titip ke pondok kono neh. Niki Mbah Yai kula titip gangsal melih. Lah niki Nenek neng pondok-pondok ini lahir ta'ala ala kafe engkau kiai nake dia mengkiai kau nake ngajar kiai sing ikhlas ngunungi. Ayo walian saya ki walian. Ojo pondok-pondok pesantren ki sing dilebok ke pondok pesantren ki bocah-bocah sing nakal, bocah-bocah sing angel dididik di tepi pondok. Kau bocah-bocah sing pinter-pinter bakok negeri. Bakok SMP negeri, SMA negeri, dokok ekonomi. kosing A uh, eh, sedrun-sedrun lebih pondok. Akhirnya pondok ini isinya bangsa mengunung-unung kape. Kia ini kon sabar, kapan Nah, tapi kon salat orang salat kan ibadah. saya ini diwalik sing pinter lebok no pondok, sing sedrun no negeri-negeri kuwi. Mudeng. Jadi ini anak jenengan ranking 1, 2, 3 Lebok no pondok Ben pondok kuwi sini wong pinter-pinter Udu wong tua sing sore iso didik anake titip kene ing pondok. Anake mending banget dokok pondok. Akhirnya niki mempengaruhi pondok sing liyane, murid liyane nggih. Hati-hati. Pondok pesantren wis tak iwangi. Pokoke kula ten pundi mawon yang masih bisa menyelamatkan bangsa ini pondok-pondok kados ngeten. Selain pondok kados ngeten boten mungkin. Pondok-pondok sing rada aneh-aneh iki ora mungkin iso nyelametke bangsa blas. Pondok-pondok ini insya Allah berjuang bersama bangsa. Pondok-pondok seperti ini nih yang mencetak manusia-manusia, kader-kader bangsa yang luar biasa yang akan menjadikan negeri ini aman selamat dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan semua putra putri Bang Abdullah Fakih Masya Allah Jazakumullah khair Mudah-mudahan Antum bisa memegang terus Berjuang terus Saya adalah saudara Anda dan selalu ada bersama Anda. Kapanpun insya Allah saya mohon salah satu dari para rombong kiai kita untuk memberi doa penutup.